Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada kita syarat untuk berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati olehnya. sebagaimana firman-Nya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Robnya Perjumpaan yang dimaksudkan di sini adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dirahmati olehnya dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Maka barang siapa yang menginginkan demikian, faliyamal amalan salihah. Hendaklah dia melakukan amal soleh, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua syarat agar kita berjumpa dengannya di hari kiamat dalam keadaan dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah, "Falyamal amalan salihah." Hendaklah seseorang itu melakukan amal soleh apa yang dimaksud amal soleh di sini? Imam Ibn Kathir rahimahullah taala menjelaskan amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Maksudnya kata Imam Ibn rahimahullah, hendaklah dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Hadani rukna al-amal al-mutaqabbal." Dua perkara ini merupakan rukun amalan yang diterima. Yaitu beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jemaah sekalian syarat untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan dirahmati olehnya, dicintai olehnya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya sebagaimana telah kita pahami bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Inilah tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini tetapi jangan lupa, juga menjadi tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah beribadah kepadanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan olehnya. Bukan sembarang ibadah. Bukan ibadah semau kita. Tetapi ibadah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pun tujuan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Maha berkah Allah. Maha berkah Allah di tangannya lah kekuasaan. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian. Untuk apa jemaah sekalian? Allah menghidupkan dan mematikan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tujuan kehidupan dan kematian kita. Untuk ujian bagi kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak amalannya. Tetapi yang paling baik. Sebab yang banyak itu belum tentu baik. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan amalan yang paling baik? Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian kata beliau, suatu amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi ikhlas dan benar. Kemudian orang-orang bertanya, "Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan amalan ikhlas dan benar itu?" Kata beliau rahimahullah, amalan yang ikhlas itu adalah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang benar yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga merupakan tujuan kita diciptakan. Bukan sekedar beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepadanya dengan memenuhi dua syarat sehingga amalan kita menjadi amalan yang terbaik yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu amalan apabila tidak terpenuhi satu dari dua syarat ini. Misalkan seseorang tidak ikhlas di dalam beramal, maka Allah tidak akan memenuhi atau tidak akan menerima amalannya tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung niat. Seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Apabila dia niat karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasan pahalanya. Adapun apabila dia ingin dipuji orang misalkan, dia ingin mempertontonkan atau memperdengarkan amalannya sehingga dia disanjung orang, maka amalannya tidak diterima, bahkan dia telah melakukan dosa yang terbesar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ar Tetapi jemaah sekalian harus juga kita pahami. Walaupun seseorang sudah ikhlas di dalam beribadah, dia sudah bersungguh-sungguh ibadahnya hanya karena Allah semata-mata. Namun dia melakukannya tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya juga tidak akan diterima. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula di dalam As-Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada membuat-buat cara baru di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi percuma saja. Walaupun niatnya ikhlas, namun amalannya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Malah dia mendapatkan dosa. Bukannya mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia telah sesat. Karena dia telah sesat. Sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh ashabu sunan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dolalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi subhanallah. Dia berniat ikhlas. Untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia malah mendapatkan dosa. Dia malah mendapatkan dosa. Yang lebih parah lagi, dia menganggap sedang melakukan kebaikan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Allah telah mengingatkan kita tentang orang yang ditipu oleh setan. Ditipu oleh setan sehingga amalan buruknya sehingga amalan buruknya dia melihat atau dia menganggapnya sebagai satu kebaikan. Inilah jamaah sekalian orang yang paling merugi. Dia mengira sedang melakukan kebaikan padahal hakikatnya setan menipunya, setan menghiasinya sehingga amalan buruknya dianggap sebagai amalan kebaikan. Iya. Kemudian mereka memunculkan istilah-istilah walaupun ini tidak ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu hasanah kata mereka. Itu adalah hal yang baik. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi jemaah sekalian, inilah yang senantiasa harus terpatri dalam hidup kita. Bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi dua syarat ibadah. Jadi, dua-duanya adalah tujuan hidup. Pertama beribadah kepada Allah, yang kedua memenuhi dua syarat ibadah tersebut. Itu pun tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah siapapun tanpa memenuhi dua syarat tersebut. Jemaah sekalian, termasuk ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Juga ditetapkan padanya dua syarat ini. Allah tidak akan memenuhi ibadah atau, atau tidak akan menerima ibadah tersebut tanpa memenuhi dua syarat ini, yaitu ibadah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang sangat agung. Namun sayang sekali sebagian orang bukan saja orang-orang kafir. Bahkan sebagian kaum muslimin menganggap jihad itu sebagai sesuatu yang jelek. Sebagai sesuatu yang merusak Islam. Padahal jemaah sekalian, yang merusak Islam itu bukanlah karena jihad. Melainkan ulah sebagian orang. Perbuatan sebagian orang yang melakukan aksi-aksi terorisme dengan mengatasnamakan jihad. Merekalah yang merusak Islam yang merusak nama baik jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jihad itu sendiri adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang harus kita terima, ibadah yang harus kita cintai. Barang siapa yang membenci syariat jihad, maka itu termasuk kategori kekufuran. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam risalah dalam risalah Nawakidul Islam man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Siapa yang membenci satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya maka dia kafir. Ini hati-hati. Ini bukan permasalahan sepele. Siapa yang membenci, siapa yang tidak suka dengan satu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Jadi Jangan pernah kita membenci satu syariat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun itu, walaupun tidak ada syariat yang kecil. Namun apapun syariat tidak boleh kita membenci termasuk syariat jihad fi sabilillah. Namun ada sebagian orang yang tidak suka kalau disebut kata-kata jihad. Maka ini bahaya sekali bisa menyebabkan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pun disebabkan karena ulah sebagian orang ini. Mereka lah yang menyebabkan kaum muslimin menjadi hobi dengan kata-kata jihad. Makanya jemaah sekalian perlu kita luruskan bahwasannya jihad itu adalah ibadah yang sangat agung. Jihad itu adalah ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Tentunya kita sudah mengetahui semuanya, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang memotivasi kita berjihad. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Jadi jamaah sekalian, inilah di antara ayat yang mulia yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan itu adalah sebuah perniagaan. Itu adalah sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, salam. Apabila seseorang dianugerahkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid di dalam berjihad di jalan Allah Tabaraka wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar sekali. Di antaranya di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul janna yuhibbu ayyarja ila dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid." Yatamanna ayyarja ila dunya fayuqtal asyra marrat lima yara minal karamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang telah masuk surga, kemudian dia ingin kembali ke dunia. Tidak ada seorang pun yang sudah masuk surga, tapi masih ingin kembali ke dunia. Ke dunia. Meskipun diberikan segala kenikmatan dunia. Kecuali orang yang mati syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Dia ingin kembali ke dunia. Kenapa demikian jemaah sekalian? Orang yang mati syahid itu berharap untuk terbunuh sampai sepuluh kali. Ya. Dia berharap untuk terbunuh sampai sepuluh kali di jalan Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menyaksikan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang telah mati syahid tersebut. Subhanallah, jemaah sekalian menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang mati syahid adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi jamaah sekalian perlu kita pahami bersama apa tujuan jihad. Jangan sampai kita kemudian atau ada orang yang berjihad ternyata tidak memenuhi tujuan jihad tersebut. Maka ketahuilah, tujuan jihad itu adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah dan perangilah mereka orang-orang musyrik tersebut sampai tidak ada lagi kesyirikan dan ibadah sepenuhnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah tujuan jihad untuk meninggikan Islam, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada lagi kesyirikan. Tetapi apa yang kita saksikan hari ini? Katanya mereka berjihad di jalan Allah, namun justru agama Allah semakin direndahkan semakin dianggap agama yang tidak benar, agama yang penuh dengan kekerasan. Bahkan mereka namakan agama terorisme. Dan kaum muslimin yang berusaha berpegang teguh dengan agama ini justru bukan bertambah mulia, malah bertambah dihinakan, bertambah dicemooh, bertambah direndahkan. Bahkan di sebagian negeri, terutama di negeri-negeri kafir, mereka diburu, dibunuh, dikejar-kejar, ditindas, diintimidasi. Karena apa? Karena ada sebagian orang yang melakukan aksi-aksi terorisme dengan mengatasnamakan jihad. Inilah di antara hasil yang jelek dan bahaya dari aksi-aksi terorisme yang mereka kerjakan dan mengatasnamakan jihad. Kaum muslimin malah menjadi tertindas. Bukannya agama Allah semakin tinggi, malah kaum muslimin menjadi semakin tertindas. Lebih berbahaya lagi jamaah sekalian orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror dan mengatasnamakan jihad. Maka seperti yang kita telah jelaskan di awal tadi, ini adalah amalan yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amalan yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga termasuk amalan yang bid'ah. Termasuk amalan yang sesat. Tidak ada manfaatnya mereka berniat untuk memperjuangkan agama Allah tidak ada gunanya mereka ber, berniat untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara yang mereka lakukan dalam berjihad tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan mereka menjadi sesat. Termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Jadi sebagaimana ibadah-ibadah yang lain yang harus terpenuhi padanya dua syarat, demikian pula jihad. Harus terpenuhnya padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ikhlas di dalam ibadah mereka, di dalam amalan mereka, namun mereka tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan mereka menjadi sesat. Dan itulah jamaah sekalian jihadnya kelompok sesat. Salah satu kelompok sesat yang juga mengira sedang berjihad di jalan Allah dengan melakukan aksi-aksi terorisme yaitu kelompok Khawarij. Mereka adalah golongan yang pertama dalam Islam dan pernah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan terus ada meskipun mereka tertumpas. Kemudian mereka akan muncul lagi. Kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai 20 kali. Mereka tertumpas kemudian muncul lagi. Terus demikian sampai barisan terakhir mereka akan bergabung bersama Dajjal. Sampai barisan terakhir mereka akan bergabung bersama Dajjal. Artinya jamaah sekalian, akan terus ada kelompok yang sesat ini, golongan khawarij yang melakukan aksi-aksi terorisme dan mengatasnamakan itu sebagai ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah sekalian, ibadah mereka bukan hanya jihad. Ibadah mereka bukan hanya jihad. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli ibadah golongan khawarij yang melakukan aksi-aksi terorisme dan mengatasnamakan itu sebagai jihad di jalan Allah, mereka itu juga adalah ahli-ahli ibadah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat beliau, "Tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim." Kalian menganggap remeh Solat kalian dibanding solat mereka. Dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Jemaah sekalian, ini dikatakan kepada para sahabat. Sahabat itu adalah sadatul aulia, pemimpin para wali. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para wali Allah. Orang-orang yang ahli ibadah, yang sangat bertakwa kepada Allah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian akan menganggap remeh solat kalian dibandingkan solat mereka dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan aksi teror tersebut, mereka begitu hebat solatnya, begitu hebat puasanya. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, yakunu ba'di akan datang sepeninggalku hudatsaul asnan sufahaul ahlam anak-anak muda yang bodoh yang akalnya pendek yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, al Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. Artinya jamaah sekalian, mereka bukan orang-orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Bahkan dahulu mereka memiliki gelar Al-Qurra, para pembaca Al-Qur'an. Maksudnya gelar ini adalah para penghafal Al-Qur'an. Bukan sekedar baca. Itu golongan Khawarij dahulu mereka bukan sekedar membaca Al-Quran, bahkan mereka adalah penghafal Al-Quran. Dan sampai hari ini masih banyak. Mereka punya pondok-pondok pesantren, tahfidul Quran. Untuk menghafal Al-Quran. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang mereka, yaqra'un Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Tetapi kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, la yujawizu hanajirahum. Al-Quran itu tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka cuman hafal, mereka cuman baca, namun mereka tidak paham. Atau mereka memahaminya sesuai dengan pemahaman mereka saja, tidak merujuk kepada pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Tidak merujuk kepada pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Inilah jamaah sekalian sebab kesesatan mereka. Mereka membaca Al-Quran, mereka membaca ayat-ayat tentang jihad, tetapi mereka tidak memahami hakikat dan kandungan maknanya yang sebenarnya. Makanya jemaah sekalian pernah terjadi sebuah uh, muhadarah tentang jihad. Maka seorang syekh bertanya kepada para peserta yang hadir, kebanyakannya anak-anak muda. Kata syekh, Siapa di antara kalian yang ingin berjihad? Semuanya angkat tangan. Dengan penuh semangat. Dan itulah sifat seorang muslim pada umumnya. Jangankan yang muda, orang tua pun punya semangat jihad. Jangankan yang rajin ibadah. Mungkin orang yang setiap harinya bergelimang dalam dosa, tetapi kalau agamanya diinjak-injak, akan bangkit semangatnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh kemudian tanya, siapa di antara kalian yang sudah menyelesaikan satu kitab, satu bab seluruhnya tentang jihad? Tidak ada satupun yang menjawab. Ya. Artinya belum tuntas belajar tentang bagaimana seharusnya berjihad di jalan Allah. Kalau begitu jemaah sekalian, bagaimana caranya? seseorang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mempelajarinya saja dia belum melakukan. Inilah yang menjadi masalah kita. Punya semangat berjihad, tetapi bab jihad nggak pernah dipelajari sampai tamat. Paling yang dipelajari apa? Keutamaan berjihad, keutamaan mati syahid. Bagaimana cara berjihad? Apa syarat-syarat jihad? Dia tidak tahu. Bagaimana adab-adab berjihad? Dia tidak tahu. Ini yang menjadi sumber masalah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya, di sini adalah peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan tertipu. Jangan tertipu mereka itu kelihatannya khusyuk, kelihatannya ahli ibadah, kelihatannya bersemangat menjalankan syariat Islam, bahkan menjadi slogan mereka. Apa slogan mereka jemaah sekalian? Persis seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakuluna min khairi qaulil bariyah. Tanda-tanda mereka yang lain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berucap dari sebaik-baik ucapan makhluknya, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, slogan-slogan mereka adalah slogan-slogan yang terbaik. Yaitu misalkan jihad di jalan Allah, ini ibadah yang sangat agung. Menegakkan syariat Islam. Menentang penguasa togut. Ya. Menentang orang kafir, melawan Amerika. Ini cuma sekedar slogan. Karena Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya, semua slogan yang mereka ambil dari Al-Quran, meninggikan Islam, berjihad di jalan Allah, melawan orang kafir. Kita jangan tertipu. Kita jangan tertipu. Belum tentu itu benar. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka berucap dari sebaik-baik ucapannya makhluk. Yaitu ucapan tentang syariat Islam ucapan tentang menegakkan syariat Islam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, jangan tertipu dengan penampilan dan jangan pula tertipu dengan slogan, dengan seruan dan ajakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada para sahabat, mereka itu ahli ibadah dan mereka berucap dari Al-Quran dan dari sebaik-baik manusia. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila ada di masa ini orang yang melakukan aksi-aksi terorisme dengan mengatasnamakan jihad dan penampilannya masya Allah penampilan yang sangat islami jangan tertipu ya masya Allah dia pakai baju kokoh atau pakai gamis pakai sorban jenggot lebar celananya di atas mata kaki istrinya pun bercadar kadang-kadang kita dapati istrinya pegang senjata ya Istrinya pegang senjata. Dan ini termasuk bid'ah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, melatih para wanita untuk berperang termasuk kategori bid'ah. Iya. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melibatkan kaum wanita untuk berperang kecuali di masa awal-awal Islam ketika sangat darurat. Setelah itu, setelah Islam menjadi kuat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melibatkan kaum wanita dalam peperangan. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, melatih para wanita untuk berjihad itu termasuk juga kategori bid'ah di dalam agama. Iya. Jadi, jangan tertipu. Walaupun kita juga harus paham itu bukan ciri-ciri teroris. Ya. Pakai gamis di atas mata kaki atau pakai celana di atas mata kaki, jenggot lebat, kemudian wanitanya bercadar, itu bukan ciri-ciri teroris. Itu adalah syariat Islam. Itu adalah ibadah yang sangat agung. Namun tidak juga dipungkiri, teroris banyak yang berpakaian itu. Iya. Karena memang Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita, mereka itu ahli ibadah. Makanya kita jangan tertipu sampai kita melihat bagaimana pemahamannya. Ya, Jangan kita tertipu melihat penampilan. Masya Allah penampilannya sesuai sunnah. Ya. Ibadahnya luar biasa. Bahkan dia hafal Al-Quran. Dan selalu seruannya setiap hari jihad. Syariat Islam. Serang Amerika. Jangan tertipu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita sampai kita melihat bagaimana pemahamannya, bagaimana metodenya beragama, bagaimana manhajnya, Apakah benar-benar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, atau malah mengikuti jalan Khawarij? Inilah jemaah sekalian, di antara bahaya besar melakukan aksi-aksi teror dengan mengatasnamakan jihad, maka itu adalah amalan bid'ah, amalan yang sesat dan tergolong pada kelompok Khawarij. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu adalah ahli ibadah, tetapi beliau juga mengatakan tentang mereka yamruquna minad din muruka sahmi minar ramiyah. Mereka keluar melesat dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya. Walaupun mereka ahli ibadah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka dan seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Subhanallah jamaah sekalian, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan mereka itu adalah ahli ibadah. Mereka itu adalah ahli ibadah, membaca Al-Quran, kemudian yakuluna min khairi qawlil bariyah. Mengatakan ucapan dari sebaik-baik manusia. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, jihad di jalan Allah, tegakkan syariat Islam, lawan orang kafir. Itu keutamaan-keutamaan mereka. Tetapi jamaah sekalian, bersamaan dengan itu, Nabi SAW mengatakan mereka keluar dari agama dan mereka adalah anjing-anjing neraka dan mereka adalah seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lain adraktuhum la'aktulannahum qatlaat. Sungguh apabila aku berjumpa dengan mereka, aku sendiri yang akan membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Ad. Ya, subhanallah, inilah diantara bahaya teroris. Bahaya aksi-aksi terorisme akan menggolongkan seseorang ke dalam kelompok sesat yang disebut dengan khawarij. Dan jemaah sekalian, khawarij itu adalah golongan yang memiliki tiga akar kesesatan. Ya. Khawarij itu adalah golongan yang memiliki tiga akar kesesatan. Dan ulama ada dua pendapat tentang khawarij sebagaimana akan kita jelaskan. Akar kesesatan mereka yang pertama adalah mengkafirkan kaum muslimin mengkafirkan kaum muslimin. Terutama pemerintah muslim yang menurut mereka tidak berhukum dengan syariat Allah. Dan di sini mereka melakukan dua kesalahan sekaligus. Yang pertama, mereka memasukkan perbuatan yang bukan kekafiran sebagai kekafiran. Kenapa jemaah sekalian? Karena berhukum dengan selain syariat Islam itu bukan kekafiran besar. Melainkan, melainkan kufur asgar, kufur kecil. Tetapi mereka menganggap itu kufur akbar. Pertanyaannya jemaah sekalian, dari mana kita mendapatkan kesimpulan ini? Kita mendapatkan kesimpulan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah kufur kecil dari generasi awal ahlus sunnah. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khawarij mendapatkan kesimpulan berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur akbar juga dari generasi awal Khawarij. Ya. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah adalah orang-orang kafir, kata beliau, kufrun duna kufrin. Maksudnya adalah kufur asgar, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi Khawarij tidak mau mengikuti pemahaman sahabat. Inilah sumber kesesatan mereka. Ini yang perlu kita ketahui. Mengapa mereka tersesat sampai sejauh itu? Karena mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengambil zahir Al-Quran dan tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Dan sebabnya kenapa para sahabat menafsirkan itu kufur kecil? Karena sahabat lebih tahu tentang kita. Eh, sahabat lebih tahu tentang ayat tersebut daripada kita. Ayat itu pada asalnya turun berbicara tentang orang Yahudi dan orang musyrik. Jadi jangan bingung. Kenapa kita katakan itu kufur asgar? Karena ayat itu pada asalnya turun bukan untuk kaum muslimin. Melainkan untuk menjelaskan kekafiran Yahudi dan Nasrani. Yang mereka tidak punya aslul iman sama sekali. Maka ketika ayat ini diperhadapkan kepada kaum muslimin, maka dia menjadi kufur asgar, bukan lagi kufur akbar. Walaupun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, bisa saja orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, terjerumus dalam kufur besar apabila dia melakukan satu dari tiga perkara. Yang pertama, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau dia menghalalkan hukum yang bertentangan dengan syariat. Yang dia sudah tahu itu haram, kemudian dia halalkan. Misalkan khamar, dia sudah tahu itu haram, dia bilang halal. Kemudian yang kedua, dia menganggap hukum buatan manusia itu sama derajatnya dengan hukum Allah, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, apabila dia menganggap, dan ini lebih parah, hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Ya. Ini kesalahan mereka yang pertama. Mereka memasukkan amalan yang bukan kekafiran sebagai kekafiran. Kemudian kesalahan mereka yang kedua, tidak memenuhi syarat-syarat pengkafiran. Asal mereka melihat seseorang yang menurut mereka, terutama para penguasa, sudah melakukan kekafiran, langsung mereka kafirkan begitu saja. Mereka tidak pernah mengetahui, mereka tidak pernah belajar. Ahlus sunnah wal jamaah itu memiliki kaidah-kaidah pengkafiran yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan kekafiran sebagaimana yang dituntunkan syariat. Ini dua kesalahan mereka sehingga terjerumus dalam pengkafiran terhadap kaum muslimin. Ini prinsip mereka yang pertama. Yang kedua menentang penguasa muslim. Ya. Apa sudah masuk waktu Isya? 8.50. Oh, belum ya? Baik. Yang kedua prinsip mereka, ini kita bahas sekilas tentang prinsip-prinsip terorisme. Apa yang menyebabkan mereka terjerumus di dalam terorisme tersebut? Ya, setelah kita mengetahui sekilas bahayanya, maka kita perlu mengetahui prinsip apa yang mereka gunakan sehingga terjerumus dalam terorisme. Yang pertama tadi pengkafiran. Kemudian yang kedua penentangan terhadap para penguasa muslim. Penentangan terhadap para penguasa muslim. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu فليصبر Fa innahu man farakal jama'ata فمات famata famitatun Siapa yang melihat satu kemungkaran yang dilakukan oleh penguasanya hendaklah dia bersabar. Karena apabila seseorang membangkang kepada penguasa sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Namun ini justru dijadikan prinsip ajaran utama golongan Khawarij. Kebencian yang sangat besar terhadap para penguasa muslim dan usaha untuk memberontak. Maka inilah sebab munculnya ekstremisme. Munculnya terorisme setelah sebelumnya pengkafiran. Ini yang perlu diobati. Ya. Bagaimana cara mengobatinya? Dengan pemahaman yang benar. Dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, pemberontakan itu ada dua macam. Pertama pemberontakan dengan senjata, yang kedua pemberontakan dengan kata-kata. Dan kedua-duanya adalah pemberontakan yang diharamkan di dalam syariat Islam. Ya. Kalau yang pertama sudah jelas haramnya. Memberontak kepada penguasa muslim yang zalim sekalipun. Dengan senjata. Karena Nabi Shallallahu Alaihi telah mengingatkan barang siapa yang melakukannya. Sejengkal saja dia berontak Kemudian dia mati maka matinya jahiliyah. Ya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita, yakunu ba'di a'immah la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hudaya.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 Yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Hati mereka seperti hati setan dalam jasad manusia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lawan? Jawabannya tidak. Beliau bersabda, Isma ati, wa in duriba dhahruk wa in ukhidha maluk fasma wa'ati. Dengar dan taatlah kepadanya. Meskipun punggungmu, punggungmu dipukul dan hartamu diambil tetap dengar dan taat. Jamaah sekalian, ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain beliau berkata, adu ilaihim haqqahum wa salullaha haqqakum. Min, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Jadi beliau larang memberontak. Apa yang beliau perintahkan? Sabar, minta kepada Allah artinya berdoa, dan tetap dengar serta taat. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bukan memberontak dan ulama seluruhnya sepakat sebagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, ulama seluruhnya sepakat akan haramnya pemberontakan. Dan itu prinsip khawarij yang kedua. Haramnya pemberontakan malah dijadikan sebagai prinsip ajaran mereka. Namun harus kita pahami pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Bukan hanya dengan senjata. Apa yang dimaksud pemberontakan dengan kata-kata? Yaitu menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak terbuka. Apakah di media massa, di media-media sosial, atau di jalanan melalui demonstrasi, dan lain sebagainya. Bahkan na'udzubillah, mimbar Jumat yang harusnya membimbing umat, malah dijadikan sebagai ajang untuk mencela pemerintah. Iya. Ini juga termasuk kategori pemberontakan. Dan inilah justru pemberontakan yang pertama kali muncul. Yang dilakukan oleh nenek moyang Khawarij, Dhul Khuwaisirah. Ketika dia berkata kepada Rasulullah SAW di hadapan khalayak, "I'dil ya Muhammad fa innaka ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil. Kata Syekh Nuthaimin rahimahullah, ini adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan pemberontakan itu juga terjadi dengan kata-kata. Jadi jangan pandang remeh orang yang suka menjelek-jelekkan pemerintah, maka dalam dirinya ada sifat khawarij. Dan pantas dia disebut khawarij. Iya. Oleh karena itu, Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan dahulu ada golongan khawarij yang tidak pernah ikut perang. Mereka itu disebut al-qa'adiyah. Apa kesesatan mereka? menjelek-jelekkan pemerintah, memanas-manasi masyarakat, memprovokasi orang untuk melawan. Bahkan tidak akan pernah terjadi selamanya pemberontakan dengan senjata kecuali didahului dengan pemberontakan kata-kata. Gak mungkin selamanya. Ini yang kedua jemaah sekalian, kesesatan khawarij. Kemudian yang ketiga adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan itu adalah buah dari yang pertama dan kedua. Menghalalkan darah kaum muslimin setelah mengkafirkan, memberontak, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Inilah tiga prinsip khawarij, inilah akar kesesatan yang perlu diobati. Mengapa muncul aksi-aksi terorisme? Kalau kita cuma tangkap terorisnya, itu bagus. Dan itu tugas negara. Bukan tugas kita. Ya, nggak boleh kita tangkap teroris. Ya, nggak boleh kita beri hukuman kepada teroris. Itu tugas negara hukum-hukum pidana, hukum-hukum terhadap orang yang apa namanya berbuat kerusakan di muka bumi seperti teroris itu adalah hak pemerintah. Yang kita lakukan hanyalah memberi nasihat atau melaporkan kepada pemerintah. Menangkap mereka itu bagus dan harus perlu. Iya, sampai kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi apa? La in adraktuhum la aqtulannahum qatlaat. Andai aku berjumpa dengan mereka, aku akan bunuh mereka seperti membunuh kaum Ad. Ya. Dan juga dilakukan nasihat kepada mereka oleh pemerintah. Jadi, menangkap mereka itu bagus, perlu. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan nasihat kepada mereka, menghilangkan pemahaman yang rusak ini dari kepala mereka, supaya mereka sadar. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu taala ma kepada kelompok khawarij untuk berdialog dengan mereka, menyadarkan mereka. Beliau utus seorang ulama, bukan orang bodoh. Seorang ulama. Kemudian tersadar dari mereka ribuan orang. Ya. Jadi, ini yang tidak kalah pentingnya. Memberantas pemikiran mereka. Melarang beredarnya buku-buku mereka. Menutup website-website mereka. Melarang tokoh-tokoh mereka berceramah. Menyebarkan kesesatannya. Ini yang tidak kalah pentingnya. Bukan sekedar menangkap terorisnya. Selama dia dibebaskan menebarkan pemahaman-pemahaman teroris, yang ini ditangkap, nanti muncul lagi yang baru. Terus demikian. Iya. Jadi jamaah sekalian, inilah akar kesesatan yang perlu kita obati. Kemudian setelah itu insya Allah ta'ala, kita juga akan menjelaskan tentang uh, bagaimana jihad yang seharusnya dan pelanggaran jihad yang syar'i yang dilakukan oleh teroris.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 Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Mereka itu adalah orang-orang yang telah sesat amalan mereka di dunia ini dan mereka menyangka sedang melakukan amalan kebaikan. Orang-orang yang paling sesat amalannya adalah orang-orang yang melakukan kesesatan di muka bumi ini, di dunia ini. Tetapi mereka mengira amalan yang mereka lakukan itu adalah amalan kebaikan. Para ulama menjelaskan maksud ayat yang mulia ini adalah mencakup orang-orang kafir yang beribadah kepada selain Allah dengan mengira bahwa mereka telah berbuat baik dan juga termasuk di dalam makna ayat ini adalah orang-orang yang sesat yaitu golongan-golongan ahlul bid'ah mereka beribadah kepada Allah berusaha dengan sekuat tenaga mereka dan mereka mengira sedang berbuat kebaikan tetapi amalan mereka sesat. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi amalannya. Di antaranya jemaah sekalian, orang-orang yang paling sesat dan paling merugi itu adalah mereka yang melakukan aksi-aksi terorisme yang mengira bahwasannya amalan mereka itu sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira amalan mereka itu adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi, mereka semakin jauh dari Allah dan semakin sesat serta mendapatkan dosa bukan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan azab yang pedih bukan mendapatkan surga. Inilah jemaah sekalian di antara bahaya terorisme di samping yang sudah kita sebutkan tadi, orang yang melakukannya termasuk kategori khawarij yang sesat yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya dan juga orang-orang yang akan menjadi anjing-anjing neraka dan orang-orang yang tersesat. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka itulah orang-orang yang paling merugi amalannya. Dia mengira sedang melakukan kebaikan, padahal hakikatnya sesat. Oleh karenanya jemaah sekalian, ibadah bukan dengan perasaan. Ibadah bukan dengan akal-akalan. Ibadah bukan dengan berasal dari mimpi-mimpi atau wangsit, melainkan ibadah itu harus sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Jangan terbawa perasaan karena benci kepada Amerika, karena benci kepada orang kafir, atau benci kepada penguasa zalim lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan teror dengan meniatkan ibadah padahal tidak sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Ini namanya ibadah berdasarkan perasaan saja. Ibadah berdasarkan semangat belaka. Inilah bahaya semangat yang besar namun tidak didasari oleh ilmu. Maka akibatnya amalan mereka itu menjadi amalan yang merugi. Amalan orang-orang yang merugi yang telah sesat dalam kehidupan dunia ini sedang mereka mengira sedang melakukan kebaikan. Dan ini juga jamaah sekalian, sisi yang menunjukkan bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Mereka melakukan aksi-aksi teror, sesuatu yang sesat, bahkan termasuk dosa-dosa besar sebagaimana yang akan kita sebutkan jemaah sekalian bahaya dosa pembunuhan tetapi mereka anggap itu adalah ibadah kalau begitu kapan mereka akan bertobat kapan mereka akan bertobat amalan yang sesat mereka anggap sebagai ibadah oleh karenanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyati bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Sebab kalau orang berbuat maksiat, umumnya dia sadar. Dia melakukan kesalahan, umumnya dia mengetahui dia salah. Sehingga harapan dia bertobat suatu hari lebih besar. Tapi kalau orang yang melakukan bid'ah, dia melakukan amalan yang sesat dalam keadaan dia menyangka dirinya benar. Kapan dia bertobat kalau begitu? Apalagi kalau ternyata mereka padukan antara bid'ah dan maksiat dosa terbesar yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan sebagaimana yang akan kita sebutkan Insya Allah taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, setelah kita mengetahui bahaya terorisme, sekilas setelah kita jelaskan bahaya terorisme, kemudian akar terorisme yaitu pemahaman khawarij, maka bagaimana solusinya? Solusinya tidak lain adalah meluruskan pemahaman mereka meluruskan pemahaman mereka diantaranya dengan menjelaskan jihad yang benar. Jihad yang sesuai syariat itu bagaimana? Jamaah sekalian, amalan-amalan mereka telah sesat dalam keadaan mereka mengira telah melakukan kebaikan. Maka perlu kita jelaskan kepada mereka dan juga kepada seluruh kaum muslimin agar memahami bahwasannya apa yang mereka lakukan itu yaitu aksi-aksi terorisme dengan mengatasnamakan jihad itu bukanlah jihad di jalan Allah, melainkan jihad di jalan syaitan. Bukan jihad di jalan Allah, melainkan jihad di jalan syaitan. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka melakukan sejumlah pelanggaran jihad yang seharusnya. Kita akan sebutkan insya Allah ta'ala paling kurang empat pelanggaran jihad yang mereka kerjakan. Dan ini juga termasuk bahaya terorisme yang mengatasnamakan jihad. Yang pertama adalah mereka tidak memenuhi syarat-syarat jihad dalam syariat Islam. Mereka tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berjihad. Maka telah kita sebutkan tadi ini adalah amalan yang sesat dan apa saja syarat-syarat jihad dalam Islam ada tiga. Yang pertama, jihad tersebut harus dipimpin oleh kepala negara. Jihad tersebut harus dipimpin oleh kepala negara. Ini syarat mutlak jihad dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siapa yang menaatiku maka dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang menaati pemimpin maka dia telah taat kepadaku dan barang siapa yang menentang pemimpin maka dia telah menentangku. Wa innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa Dan hanyalah pemimpin itu adalah perisai peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dijadikan sebagai tameng. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan maksud hadis ini, kata beliau, ayyuqatal ma'ahul kuffar wal bughat wal khawarij wasairu ahli fasad wa dhulmi mutlaqan. Maksud hadis ini adalah peperangan harus dilakukan bersama pemimpin secara mutlak, baik memerangi orang-orang kafir, para pemberontak, kaum khawarij dan seluruh orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ini jelas jemaah sekalian, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan itu harus bersama seorang kepala negara. Iya. Tetapi yang mereka lakukan apa? Justru malah mereka ingin membunuh seorang kepala negara. Mereka menentang pemerintah tersebut. Ya, yang menjadi prinsip dasar kesesatan Khawarij. Baik. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, jihad tersebut harus didukung dengan kekuatan yang cukup untuk menghadapi musuh. Tidak boleh berjihad kalau hitung-hitungannya kekuatannya tidak cukup. Itu namanya bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa mastata'tu min quwwah dan siapkan untuk menghadapi mereka yang kalian sanggupi yaitu menghadapi orang-orang kafir yang kalian sanggupi dari kekuatan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa melawan mereka. Ini Ya'juj dan Ma'juj luar biasa kekuatan mereka tidak ada satupun kekuatan kaum muslimin yang bisa mengalahkan mereka ketika itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menghancurkan mereka. Dan sebelum itu, Allah perintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk berlindung bersama kaum muslimin di Bukit Tur. Nabi Isa Salam dilarang untuk berperang. Ya, karena nggak mungkin ini kekuatannya luar biasa. Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Termasuk syarat jihad adalah memiliki kekuatan. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Wa kana ma'muran bil kaffi an qitalihim li'ajzihi wa ajzil muslimina an dhalik." Thumma lamma hajara ila al-Madinah wa sara lahum biha awanun udhina lahu fil jihad. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menahan diri tidak boleh berjihad memerangi orang-orang kafir karena ketidakmampuan beliau dan ketidakmampuan kaum muslimin ketika di Makkah. Nanti ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah dan beliau memiliki pasukan-pasukan untuk menolong beliau, barulah beliau diizinkan untuk berjihad. Ya. Ini syarat yang kedua, harus memiliki kekuatan. Kemudian syarat yang ketiga, jihad tersebut dilakukan oleh kaum muslimin yang memiliki negara atau wilayah kekuasaan. Kaum muslimin yang memiliki wilayah kekuasaan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan berjihad kecuali setelah beliau memiliki wilayah kekuasaan dan negara Islam yang ada di kota Madinah. Sehingga kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, fa awwalu ma syurri al-jihad ba'da al-hijratin nabawiyah ila al-Madinah ittifaqan. Pertama kali disyariatkannya jihad adalah setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah menurut kesepakatan para ulama. Ini jemaah sekalian tiga syarat jihad yang tidak dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan aksi teror tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Jihad mereka bukan meninggikan Islam, malah melemahkan Islam. Ini yang terjadi melemahkan Islam, menjelek-jelekkan Islam, menjadikan kaum muslimin itu tertindas dan orang-orang yang berpegang kepada sunnah terutama menjadi lebih terpojokkan dianggap sama dengan orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror tersebut. Ini yang terjadi. Bukan Islam menjadi mulia, malah menjadi terhinakan akibat ulah mereka. Iya. Ini pelanggaran yang pertama. Kemudian pelanggaran yang kedua, memerangi orang kafir sebelum didakwahi dan ditawarkan. Apakah memilih Islam atau membayar jizyah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memerangi orang kafir, beliau berikan kepada mereka tiga opsi, tiga pilihan. Yang pertama adalah masuk Islam. Ya. Yang pertama adalah masuk Islam sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin memerangi satu kaum, beliau ajak dulu mereka masuk Islam. Itu pula yang beliau pesankan kepada para sahabat. Seperti sabda beliau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa du'uhum ilal Islam majulah kamu secara perlahan sampai kamu tiba di benteng mereka. Mereka siapa yang dimaksudkan di sini jemaah sekalian? Yahudi Khaybar yang telah melakukan pengkhianatan besar terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ini Yahudi, orang yang sudah jelas-jelas kafir dan licik, tetapi Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, Maksud ma, majulah kamu secara perlahan sampai kamu tiba di benteng mereka, kemudian ajak mereka masuk Islam. Ini jihad. Ajak mereka masuk Islam. Ini yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin. Mengajak mereka masuk surga. Jangan menjadi penolong setan menjerumuskan mereka ke neraka. Itu yang dilakukan oleh teroris ketemu orang kafir langsung lempar bom. Ya. Buang bom di sembarang tempat. Matilah orang-orang kafir tersebut dan kita sudah tahu orang yang mati dalam keadaan kafir dia pasti masuk neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu mayyushrik billah" Faqad harramallahu alaihi al wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Dan itu yang disenangi oleh syaitan. Agar mereka mati dalam keadaan musyrik dan menjadi teman-temannya di neraka. Itulah yang dilakukan oleh teroris. Membantu setan memperbanyak temannya di neraka. Bukan seperti Rasulullah saw menginginkan mereka agar mendapatkan hidayah terlebih dahulu. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau dia tidak mau masuk Islam, tawarkan kepadanya untuk membayar jizyah. Maksudnya apa? Tawarkan kepadanya untuk hidup di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Dengan membayar jizyah dan sebagai timbal balik dari bayarannya tersebut, umat Islam harus memberikan perlindungan kepadanya. Jadi bukan bayar begitu saja tidak ada apa-apanya. Ada timbal baliknya. Diberikan perlindungan kepadanya. Andai ada orang kafir dari negara lain mau menyerangnya, kaum muslimin harus membelanya. Itu yang disebut dengan kafir timni. Itu pun maksudnya apa? Agar dia melihat keadilan Islam dan keindahan Islam, agar kemudian dia masuk Islam. Ya. Sampai-sampai jemaah sekalian, ketika para sahabat menguasai negeri Syam, Syam sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi, Nasrani. Maka sebagian mau masuk Islam. Orang-orang Nasrani ini sebagian mau masuk Islam, Nasrani Arab. Kemudian sebagian lain masih nggak mau masuk Islam. Tetapi mereka rela membayar jizyah kepada Rasul atau kepada para sahabat. Nah, jemaah sekalian, setelah sekian lama mereka hidup dengan para sahabat, ternyata mereka dapatkan hal yang lebih indah. Yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman dibanding ketika dikuasai oleh Romawi yang seagama dengan mereka. Ini keindahan Islam. Agar mereka didakwahi dan masuk Islam. Jadi ini tujuan utama. Kalau dia belum mau masuk Islam pertama kali, berikan dia kesempatan menjadi kafir demi supaya dia mau masuk Islam dengan melihat keindahan Islam. Dan mereka didakwahi terus. Kemudian pilihan yang ketiga, kalau dia tidak mau, barulah diperangi. Tapi apa yang dilakukan teroris? Datang di kafe misalkan, yang orang sedang minum-minum kopi, atau bahkan mungkin sedang maksiat. Langsung lempar bom begitu saja tidak ada usaha mendakwahi, tidak ada usaha menasehati. Yang lebih parah lagi, mereka bahkan tidak peduli yang mati di situ adalah orang kafir atau orang muslim. Yang lebih parah lagi orang muslim yang sudah dia kafirkan. Karena itu memang manhajnya. Mengkafirkan kaum muslimin, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi jangan, sekali lagi, jangan sepelekan akar kesesatan, itu yang mesti diperbaiki. Kalau kita hanya sekedar menangkap pelakunya, sementara kesesatannya tersebar di mana-mana, akan muncul pelaku-pelaku yang lain. Ya. Jadi ini pelanggaran mereka yang kedua, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tahapan berjihad yaitu memberikan tiga pilihan. Masuk Islam, membayar jizyah atau perang. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Inilah pelanggaran mereka yang paling parah dan termasuk bahaya terorisme yang sangat besar yaitu membunuh kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin. Setelah mereka kafirkan terlebih dahulu. Ya. Adapun ada yang berkata di antara mereka, kami nggak sengaja. Maka kita katakan itu sengaja. Kenapa? Karena dia ada tahu di negeri muslim. Iya kan? Beda kalau dia pergi ke medan perang, lihat ada tentara musuh kemudian dia serang. Kalau kemudian dia membunuh seorang muslim di situ, itu baru tanpa sengaja. Tapi di negeri yang aman, di Malaysia, di Indonesia, negeri muslim, kemudian dia lempar bom walaupun mungkin di situ sebuah kafe yang banyak didatangi oleh orang kafir, tapi tetap saja ini negeri muslim. Mesti ada orang muslim yang mungkin sedang lewat atau mungkin bekerja di situ. Betul itu maksiat, tapi bukan kekafiran. Ya. Jadi tidak bisa diterima kalau mereka bilang nggak sengaja. Maka ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Dalam surat An-Nisa ayat ke-93. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah akan memberikan kepadanya balasan neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya dan menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Subhanallah, betapa dahsyat kemurkaan Allah bagi siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Kemudian di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jadi jamaah sekalian, ini diantara bahaya terorisme. Menghilangkan jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yaitu jiwa seorang muslim. Iya. Kemudian yang keempat, dan ini yang terakhir pelanggaran mereka adalah membunuh orang kafir tanpa pandang bulu. Ini termasuk bahaya terorisme. Menghilangkan nyawa yang Allah haramkan. Karena tidak semua orang kafir itu berhak dibunuh. Ulama menjelaskan orang kafir itu ada empat macam. Yang pertama, kafir dimmi. Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Dia tunduk dengan pemerintah kaum muslimin. Maka haram darah mereka ditumpahkan Wajib bagi kaum muslimin melindunginya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka haram dia dibunuh. Karena ada perjanjian. Kemudian yang ketiga, kafir musta'man. Orang kafir yang diberikan perlindungan keamanan oleh seorang muslim maka seluruh kaum muslimin haram untuk membunuhnya. Apalagi kalau yang memberikan perlindungan keamanan tersebut adalah pemerintah. Jangankan pemerintah, seorang muslim, siapapun dia, kalau dia jamin keamanan seorang kafir, tidak boleh seluruh kaum muslimin untuk membunuhnya. Apalagi kalau yang menjamin adalah pemerintah. Yang hari ini diantara bentuknya yaitu memberikan visa terhadap orang-orang kafir yang masuk ke negeri muslim haram bagi mereka untuk dibunuh. Ini termasuk kategori kafir musta'man atau kafir mu'ahad. Iya. Nah, jamaah sekalian, tapi harus kita pahami, tiga jenis orang kafir ini haram dibunuh bukan karena mereka mulia. Bukan karena kemuliaan mereka, tidak sama sekali. Mereka itu adalah orang yang paling hina. Ulaikahum syarrul bariyah, kata Allah mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak tersebut. Kalau begitu kenapa mereka nggak boleh dibunuh? Karena kaum muslimin adalah orang-orang yang tidak suka mengkhianati perjanjian. Kaum muslimin kalau sudah mengikat perjanjian, tidak akan berkhianat sampai mereka dulu yang berkhianat. Baru kaum muslimin sekedar membalas. Seperti perang Khaybar. Orang-orang Yahudi berkhianat, maka Rasulullah SAW memerangi mereka. Ini sifat seorang muslim, pantang untuk berkhianat. Ini kepada orang kafir jamaah sekalian. Apalagi kepada sesama muslim. Lebih patut untuk kita jaga kehormatannya untuk tidak mengkhianatinya. Ya. Terlebih dalam persoalan harta. Ya. Jangan kita mengkhianati seorang muslim. Kepada orang kafir pun haram kita mengkhianatinya, apalagi kepada seorang muslim. Jadi demikian. Apa bahayanya jam, apa bahayanya jemaah sekalian apabila kita membunuh orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin? Dalam hadis Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi ini termasuk dosa besar, walaupun tidak sebesar membunuh seorang muslim. Tapi tetap saja dosa besar. Tetap saja dosa besar, meski tidak sebesar dosa membunuh seorang muslim. Iya. Adapun yang keempat adalah kafir harbi. Kafir yang boleh diperangi dengan syarat-syarat jihad. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Syarat tiga syarat jihad harus terpenuhi terlebih dahulu. Inilah jemaah sekalian, di antara bahaya terorisme. Itu adalah amalan yang sesat karena telah menyelisihi petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW di dalam berjihad, sehingga orang-orang yang melakukannya telah terjerumus di dalam perbuatan kesesatan, perbuatan bid'ah, bahkan dosa-dosa yang sangat besar, yaitu menghilangkan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Makanya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala bi ayyi aqlin wa dinin yakunu hadha tafjir jihadan kata beliau rahimahullah Habibahullah taala dengan akal dan agama manakah sehingga penghancuran pembunuhan dan pengoboman ini dianggap sebagai jihad akal mana dan agama mana yang bisa membenarkan tetapi jemaah sekalian kalau orang sudah dikuasai oleh kesesatan amalan buruknya dianggap baik akalnya tertutup agamanya hilang ya bi ayyi aqlin wa dinin yakunu hadha tafjir wa tadmir jihadan kata beliau dengan akal dan agama manakah sehingga penghancuran pengoboman dan pembunuhan ini dianggap sebagai jihad pembunuhan secara serampangan ya bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang membunuh wanita membunuh anak-anak membunuh orang tua ya. tetapi mereka tidak peduli siapapun yang mereka bunuh ketika mereka melakukan pengoboman di negeri-negeri muslim, bukan hanya di negeri-negeri kafir. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah di antara bahaya terorisme yang perlu kita waspadai dan penjelasan akar permasalahannya serta beberapa solusinya. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barangkali sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Terkait dengan apa? Slogan eh, dan pakaian itu kan kita hampir sama dengan mereka, Ustaz. Bahkan uh, eh, saya, anak, atau sama uh, eh, ekwah yang lain itu juga Baik. yang benar ini dianggap pewaris. Karena Baik. kita rajin dibaca, terus perkataan kita apa bersumber dari dewa-dewa Tuhan dan Tuhan. Baik. Pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa kita jangan tertipu dengan penampilan mereka yang mengikuti sunnah. Baik secara zahir maupun slogan-slogan mereka. Ya, jangan tertipu. Lihat pemahaman mereka. Oleh karena itu, jangan kita mengikuti kajian-kajian mereka atau bahkan jangan kita mengikuti satu kajian sebelum kita yakin betul ini guru mengajarkan sunnah. Ini guru adalah ahlus sunnah, bukan orang yang memiliki pemahaman sesat. Dan ini termasuk prinsip penting di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Memilih guru dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Yeah. Karena inilah diantara sumber kesesatan. Berguru kepada semua orang tidak peduli seperti apa pemahamannya, akhirnya terpengaruh. Akhirnya terpengaruh. Iya. Jadi, jangan kita datang kajian-kajian mereka atau kajian siapapun sebelum yakin. Ini adalah ahlu sunnah. Ini adalah ahlu sunnah. Jadi cari tahu dulu. Apakah dengan apa namanya menanyakan kepada dan ini yang paling bagus menanyakan kepada para ulama ahlu sunnah atau para dai ahlu sunnah tentang kondisi orang yang menyampaikan materi tersebut. Ya. Ataukah dengan melihat karya-karya ilmiahnya kalau ada. Ini dua cara untuk mengenal orang itu ahlu sunnah atau bukan. Yang pertama, tanyakan kepada ulama ahlu sunnah atau dai ahlu sunnah yang mengenalnya. Yang kedua, lihat karya-karyanya. Ya. Jangan lihat penampilannya saja, lihat lebih detail. Apakah di dalam tulisan-tulisannya misalkan atau ceramah-ceramahnya yang terekam sesuai dengan manhaj ahlus sunnah atau tidak? Ya. Jadi intinya jangan duduk sebelum yakin. Baik. Ini penting sekali. Dan ini termasuk yang menjaga kita dari eh, pemahaman-pemahaman uh, teroris. Ya. Kemudian yang kedua, Bagaimana membantah syubhat yang mengatakan bahwa orang yang berpenampilan sunnah itu juga teroris? Maka kita jelaskan kepada mereka penampilan sunnah itu ada dasarnya berdasarkan dalil. Ini yang mereka tidak tahu. Ini yang mereka tidak tahu. Ya. Ini yang pertama. Jelaskan kepada mereka penampilan sunnah itu ada dalilnya. Larangan isbal misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izari finnar." Apa saja pakaian kaum lelaki yang ada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang bahaya laki-laki menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Itu bukan ciri teroris. Ya, walaupun diakui teroris juga kadang pakai seperti itu. Tapi itu bukan ciri teroris. Jadi jelaskan kepada mereka. Jenggot misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, "Ufu liha wa ufu syawarib." Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ciri-ciri teroris. Iya. Ini yang pertama. Kemudian jelaskan kepada mereka pemahaman kita beda. Walaupun penampilan sama, penampilan boleh sama tapi isi kepala beda dia berpemahaman teroris, kita berusaha mengikuti pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Ini yang perlu diluruskan, jelaskan kepada mereka. Beda. Ya. Kemudian ingatkan mereka hati-hati menuduh orang. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man man yarmi la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala bil kufri illa irtaddat alaih in sahibuhu laisa Atau kama alaihi salatu Kata beliau, tidaklah seseorang menduduh saudaranya dengan kefasikan. Ya, seperti tuduhan teroris atau kekufuran. Kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya apabila saudaranya tidak seperti itu. Maka kita ingatkan hati-hati menuduh. Bahaya menuduh. Iya, tanpa ada eh, bukti-bukti uh, yang nyata. Iya. Jadi ini diantaranya yang perlu kita luruskan. Hanya saja kadang kita masih kurang di dalam berdakwah, kurang di dalam memberikan nasihat-nasihat kepada mereka sehingga mereka nggak paham. Iya, jadi harus lebih aktif lagi untuk menjelaskan kepada mereka agar mereka paham dan bisa membedakan yang mana teroris yang sebenarnya, yang mana ahlus sunnati wal jamaah. Ya, jadi Penampilan yang sesuai sunnah itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ciri-ciri teroris. Walaupun tidak dipungkiri, teroris juga seringkali berpenampilan seperti itu sehingga yang perlu dilihat itu adalah pemahamannya. Apakah dia mengikuti pemahaman ahlu sunnah atau mengikuti pemahaman khawarij? Iya, barangkali seperti itu. Wallahualam. Ya. Mungkin ada yang lain? Ya. Betul sekali. Jihad harus juga dengan izin orang tua. Hanya saja tadi kita tidak sebutkan karena apa? Karena jihad itu ada fardu ain dan fardu kifayah. Jihad yang membutuhkan izin orang tua adalah jihad yang fardu kifayah. Iya. Jadi ini juga termasuk syarat jihad, yaitu jihad yang fardu kifayah. Harus izin orang tua. Karena banyak hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut ketika ada seorang sahabat ingin mendaftar ikut jihad dan dia menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk kembali dan membuat orang tuanya tertawa. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang lain ketika ditanyakan kepadanya bahwa apakah dia masih memiliki kedua orang tua, maka beliau mengatakan fafihi ma fajahid maka berjihadlah kamu dalam berbakti kepada keduanya. Ya. Jadi ini termasuk uh, syarat jihad yang tidak juga mereka penuhi. Ya. Orang tua nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dengar berita anaknya sudah jadi korban bom bunuh diri. Dan bom bunuh diri ini juga termasuk penyimpangan jihad mereka. Ya. Tidak ada seorang ulama ahlu sunnah pun yang diakui ilmunya di masa ini yang membenarkan itu kalau benar jihad maksudnya. Kalau benar jihad di jalan Allah kemudian melakukan bom bunuh diri. Apalagi kalau jihadnya tidak benar. Jihadnya teroris. Ya. Maka dia dapat dosa dua kali. Salah dalam berjihad, jihadnya sesat, kemudian dia mati bunuh diri. Termasuk dosa yang sangat besar, mati bunuh diri. Iya. Jadi masih banyak sebetulnya kalau dikaji lebih jauh penyimpangan-penyimpangan teroris tersebut. Ini menunjukkan bahaya terorisme, bahaya aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan jihad hanya bermodalkan semangat tanpa ilmu. Ya. Kemudian bagaimana dengan jihad di Suriah? Harus tetap apabila siapapun yang ingin pergi berjihad ke sana harus izin kepada pemimpinnya. Ya, harus izin kepada pemimpinnya. Ini yang difatwakan para ulama kita di masa ini. Maksudnya ini fatwa umum, bukan khusus ke Suriah. Apabila kita ingin berjihad ke luar negeri, maka harus minta izin kepada pemimpin kita. Ya, ini syarat jihad sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Jadi kata Syaikhul Al-Fauzan hafizahullah Barang siapa yang pergi berjihad tanpa izin pemimpinnya, maka itu termasuk jihadnya khawarij. Termasuk jihadnya khawarij. Dan juga membantu kaum muslimin terutama di Suriah dan di Palestina dan tempat lainnya masih banyak cara. Artinya walaupun kita nggak pergi berjihad ke sana karena tidak terpenuhi syarat-syarat, kita masih bisa membantu dengan harta kita masih bisa mendoakan mereka. Ya. Dan juga para ulama menasihatkan kepada kaum muslimin secara umum untuk berhijrah kalau nggak mampu melawan musuh. Jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan tergesa-gesa. Betul, pemimpin kafir itu kalau pemimpinnya sudah jelas kafir ya, harus dilawan. Tetapi harus dengan kekuatan. Itu syarat berjihad. Kalau mereka tidak mampu dan tergesa-gesa ingin cepat melawan, maka akibatnya mereka sendiri yang menderita. Itulah yang terjadi di beberapa negeri. Iya. Maka bahkan para ulama menasihatkan untuk pergi berhijrah. Pergi berhijrah. Meninggalkan negeri yang diserang oleh musuh apabila kita memang belum mampu melawan dan kita sudah tidak mampu lagi menegakkan agama kita. Maka kita diperintahkan untuk berhijrah. Sejak dulu, para ulama telah menasihati kaum muslimin di Palestina untuk berhijrah. Ya. Tapi orang-orang yang punya pemikiran sesat, mereka mengatakan, justru para ulama itu, kata mereka, kaki tangan Yahudi karena mau menyerahkan Palestina kepada Yahudi. Maka kita katakan kepada mereka, Rasulullah SAW telah meninggalkan negeri yang lebih mulia daripada Palestina dan masjid yang lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Apakah itu dikatakan Rasulullah SAW menyerahkan masjid itu kepada kaum musyrikin? Tidak. Karena beliau belum punya kekuatan harus persiapan terlebih dahulu. Persiapan kekuatan sebelum berjihad. Terutama persiapan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa menang melawan orang-orang kafir? Dalam kondisi kita bergelimang dosa. Dalam kondisi kita melakukan berbagai macam pelanggaran. Baik perbuatan bid'ah dalam agama bahkan kesyirikan. Saya nggak habis pikir mereka banggakan anak kecil pegang pisau atau pegang batu kemudian lempar tentara Yahudi, dibalas dengan senjata mati. Dibanggakan. Gak habis pikir. Terus disiarkan di media massa, di media sosial. Itu bukan jihad, itu bunuh diri namanya. Anak kaum muslimin dibiarkan dibunuh. Ya. Ini contoh jihad tanpa ilmu, tidak mengikuti bimbingan para ulama. Ya. Jadi jemaah sekalian, berjihad itu mesti memenuhi dua syarat ibadah, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Pentingnya menuntut ilmu agama dan merujuk kepada para ulama. Terutama dalam masalah-masalah besar seperti ini. Jangan kita berbicara apapun, berfatwa apapun untuk pergi berjihad tanpa meminta fatwa dari para ulama, meminta petunjuk-petunjuk dari para ulama. Pero orang khawarij nggak peduli seperti ini. Ya. Bahkan sebaliknya mereka menuduh para ulama itu hanya duduk-duduk saja. Nggak mau ikut berjihad. Ini jahatnya mereka. Ya. Jamaah sekalian, ada orang dia nggak mampu pergi haji, tapi dia belajar fikih haji. Bisa jadi dia lebih pintar tentang haji daripada orang yang sudah pergi haji berkali-kali. Begitu juga para ulama. Mungkin dia sudah tua, nggak mungkin lagi pergi berjihad. Tapi dia lebih tahu tentang hukum-hukum berjihad. Tapi mereka sok tahu. Kata mereka, kami mujahid, kami lebih tahu hukum. Ya. Ini sombong namanya. Sok tahu. Akhirnya mereka tersesat. Sampai mereka buat kaidah. Oke okay lah kalau akidah, kalau ibadah, kami ambil pendapatnya syekh bin Basir Usaimin. Tapi kalau jihad enggak. Ini kebodohan. Yang namanya ibadah semuanya harus berdasarkan ilmu. Semuanya harus merujuk kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Al barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian. Bersama ulama-ulama besar kalian. Ini termasuk kaidah rusak mereka. Ya, ini bahaya kebodohan berjihad tanpa ilmu. Iya. Jadi kalau mau detail tentang persoalan Suriah ya kita bertanya kepada para ulama. Tidak boleh kita pergi berjihad tanpa meminta fatwa para ulama dan izin kepada pemerintah. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. tiga. Empat golongan kafir. Ya. Yang pertama, kafir dhimmi. Itu orang kafir yang hidup di negeri muslim. Penduduk negeri muslim. Ya. Yang kedua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin. Ya, untuk sementara waktu. Jadi selama waktu yang disepakati tidak boleh membunuh mereka sampai mereka sendiri yang lebih dulu untuk melanggar. Ya. Kemudian yang ketiga, kafir musta'man. Orang kafir yang diberikan perlindungan keamanan oleh seorang muslim. Ya, misalkan kita punya bisnis sama seorang seorang kafir, kemudian kita beri jaminan keamanan, silahkan kamu masuk negeriku untuk melihat peluang bisnis, saya jamin keamananmu. Maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Ya, itu contoh. Kemudian yang keempat, kafir harbi itulah kafir yang boleh diperangi. Ya, kafir yang boleh diperangi dengan syarat-syarat jihad seperti yang telah kita sebutkan. Ya. Harus balik syarat jihad harus balik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Ibnu Umar mengikuti peperangan. Di tahun berikutnya beliau minta izin, sudah umur 15 tahun sudah balik, beliau baru diizinkan. Ya. Jadi harus balik. Lagi pula kalau kecil kekuatannya seperti apa? Ya kan? Anak kecil kekuatannya seperti apa? Ya. Kekuatannya tidak besar. Jadi harus uh, punya kekuatan. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.